Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, sebagaimana yang disampaikan pada mukaddimah Allah ihsan tadi bahwasanya ini bagian terakhir dari pembagian waris, dari permasalahan waris, ya. Dan kita buka ruang tanya mungkin lebih panjang karena tidak terlalu banyak pembahasan yang berkenaan tentang waris di sini. Dengan demikian selesai pembahasan uh, masail amwal, permasalahan harta dari, kitab Manhajus Salikin atau Tawdihul Fiqh Fiddin. Mungkin nanti insyaallah kita lanjutkan dengan membahas permasalahan harta dari kitab fikih dalam mazhab Syafi'i atau mazhab mazhab yang lainnya insyaallah taala. Sekarang kita lanjutkan dahulu perkataan muallif وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وإذا مات الإنسان تألق بتركت بتركته أربعة حقوق مرتبة قال المؤلف رحمه الله Waman la warisalahu. Dan orang yang tidak ada seorang wafat dan tidak meninggalkan ahli waris. Baik dari kerabat, jauh maupun dekat, dekat maupun jauh. Dan juga tidak punya zawil arham. Dan telah kita jelaskan sebelumnya. Famaluhu lebaitil mal. Maka siapa yang menerima warisnya adalah baitul mal. Maka hartanya untuk baitul mal. Itu untuk kaum muslimin keseluruhannya. Yusrafu fil masalih al amati wal khasah. Di mana harta tersebut ketika masuk ke dalam baitul mal maka akan dipergunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus kaum muslimin. Seperti pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan dan lain-lainnya, ya. Dan sebagian para ulama diantaranya Syafi'iyah mereka mensyaratkan diberikan ke Baitul Mal jika Baitul Malnya mentazim. Jika Baitulnya Mal itu mentazim artinya e, prosesnya berjalan baik, e, tidak ada kecurangan ya dan lain-lain yang mereka syaratkan dalam kitab furu' mereka. Tapi manakala tidak ada Baitul Mal kaum muslimin seperti e, negara kita sekarang negara tidak mempunyai Baitul Mal kalau kita katakan kan ada Kementerian Keuangan. Perbedaan antara Kementerian Keuangan dengan Betul Mal dalam ta'rif dalam definisi e, para para ulama fikih. Berbeda jauh sekali beda fungsinya. Ya. Maka wallah taala alam kalau eh, mungkin juga dikatakan bagaimana BMT Ustaz. Betul Mal wa Tamwil itu lain. <laughs> BMT itu adalah mikro dari bank syariah. Bentuk kecil, Eh, dari bank syariah, maka dalam kondisi demikian maka tidak ada masalahnya, tidak ada salahnya e, e, ahli waris mengelola sendiri dibuat untuk kepentingan umum buat masjid. Sekarang sekarang ada ahli waris masalahnya ya. Diambil oleh umpamanya e, tokoh masyarakat, kemudian tokoh tersebut e, mengalih fungsikan warisan tersebut untuk kepentingan umum seperti bikin masjid atau jalanan ya atau ruang pertemuan dan lain-lain yang berguna untuk atau sekolah yang berguna untuk kaum muslimin. Eh, sekarang mualif melanjutkan wa idza mata al-insanu ta'allaqa bi tarikatihi arba'atu huquqin murattabah bila seseorang manusia wafat maka berhubungan dengan harta peninggalannya itu harta warisnya empat hak pertama mu'anud tajhiz yaitu biaya penyelenggaraan orang yang wafat tersebut diambil dari hartanya dia. Summa duyunul wal mursalah min rasil mal. Kemudian hutang-hutang baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat diambil dari harta si mayit. Kalau sudah tidak ada, habis apa boleh buat? Thumma idza kana lahu wasiyyatun tunaffaz min thuluthihi al-ajnabi. Kemudian apabila si mayit tersebut memiliki wasiat, maka wasiatnya dilakukan dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Dan ini wasiat untuk orang lain dan ini pernah kita bahas. Thummal baqi liwarasa al-madhkurin wallahu alam. Kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris yang telah disebutkan wallahu alam. Ya. Ini mutada mu'alif, beliau menjelaskan sebab-sebab berhak menerima waris di belakang, berbeda dengan sebelumnya yang kita jelaskan. Wa asbabul irsi salasatun. Dan sebab-sebab adanya adanya saling mewaris karena tiga sebab. Pertama an-nasab yaitu hubungan keturunan atau hubungan keluargaan. Hubungan keturunan. Yang kedua nikah sahih dan nikah yang benar. Nikah yang sah. Maka nikah yang tidak sah tidak menyebabkan adanya saling mewarisi. Anak yang di luar nikah tidak saling mewarisi. Karena disyaratkan bahwa adalah nikah as-sahih, nikah yang benar. Maka hubungan di luar nikah tidak menyebabkan saling waris antara si mayat dengan yang hidup. Wal wala adalah hubungan antara si mayat dengan ahli waris yang mereka adalah walinya. Wali di sini adalah orang yang merdekakan si budak. Andai mayat ini dahulu yang meninggal ini adalah bekas budak kemudian dimerdekakan oleh seseorang. Maka orang yang merdekakan ini dinamakan dengan wali. Bila si budak ini setelah merdeka dimerdekakan tadi e, mendapatkan harta yang banyak dalam usahanya berhasil, maka ketika dia wafat dan tidak memiliki ahli waris yang lain, si e, walinya ini yang merdekakannya boleh bisa mengambil seluruh harta si mayat tadi. Wallahu taala alam wa mawani'uhu salasatun dan hal-hal yang menyebabkan warisan tersebut terhalangi tidak ada saling waris terima waris antara uh, para uh, yang berhak menerima waris ada tiga wa mawani'uhu salasatun al-qatlu dan hal-hal yang melarang menghalangi saling ada saling waris adalah al-qatlu pembunuhan bila seseorang membunuh orang eh, yang memberikan hartanya seperti umpamanya seorang anak membunuh bapaknya berharap warisannya cepat dia terima maka anak yang bunuh itu tidak menerima warisan tidak mendapatkan warisan ini dijelaskan oleh para ulama dalam kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka dia tidak dapat seluruhnya dia berharap cepat mendapatkan waris dari orang tuanya dan dengan demikian dibunuhnya orang tuanya. Hmm? Sehingga orang tuanya wafat. Ini dosa besar membunuh orang tuanya yang ingin mendapatkan harta. Ya. Maka dia sama sekali tidak mendapatkan waris tersebut. Rasulullah mengatakan laisa liqatil syai'un dalam hadis al al Majah ya bahwasanya orang yang membunuh tidak menerima warisan. Warriku waktilafu ad-din waktilafu ad-din dan perbudakan serta perbedaan agama. Bila salah seorang anak murtad, maka ketika bapaknya yang muslim wafat dan meninggalkan harta yang banyak, anak yang murtad tidak mendapatkan harta. Tidak mendapatkan waris. Begitu juga ketika anak yang murtad ini wafat dan dia meninggalkan harta, maka orang tuanya dan keluarganya yang muslim tidak menerima waris tersebut. Ya. وإذا كان بعد الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه nahwahu umilat bil Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasannya karena pembahasan hamil dan mafkud orang yang hilang butuh pembahasan yang cukup rumit untuk dijelaskan. Ya, kalau kita gabungkan dalam pertemuan ini mungkin akan sedikit merepotkan. Wallahu taala alam. Jazakallah khair kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala atas pembacaan dan penjelasan dari materi terakhir terkait dengan sebab-sebab Enam anak ya dari pembahasan sebab-sebab waris dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya silahkan bagi para pendengar uh, pemirsa TV Roja ingin bertanya terkait dengan bab ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa Anda bisa sampaikan di 081317776543 Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon yang pertama sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silahkan. Taib, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Irma di Riau. Ibu Irma di Riau. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Irma. Uh, Ustaz saya mau bertanya. Uh, dulu saya pernah minjam uang di bank riba. Uh, uang tersebut saya gunakan untuk membeli kebun. Membeli? Membeli kebun. Ya terus. Uh, yang saya tanyakan, Eh, bagaimanakah eh, status atau kupon tersebut apakah halal saya gunakan? Mem uh, memang uh, ada sebagian kebun yang sudah saya jual dan saya gunakan untuk menutup hutang saya. Hutang di bank maksud saya Ustaz. Sudah selesai hutangnya di bank itu Ibu Irma? Uh, ya Ustaz utang di bank riba itu sudah selesai atau belum? Sudah terlunasi ya, atau uh, belum? Belum Ustaz, cuma satu bank. Saya saya minjam di dua bank Ustaz. Terus? Satu bank saya sudah selani, lunasi maksud saya. Mm -hmm. uh, sementara satu bank lagi belum. Bisa dilunasi secepatnya satu lagi? Uh, iya Ustaz. Uh, eh, untuk yang utang satu bank lagi bisa dilunasi secepatnya tidak cukup Ustaz, memang uh, sisanya sebagian ada saya simpan Ustaz, tapi belum mencukupi. Dan suami saya juga ada utang di bank Ustaz, di, juga di bank riba. Memang ada satu kubun lagi, kalau dijual itu pun mungkin tidak cukup untuk menutupi kedua utang tersebut. Eh. Bagaimana solusi <laughs> itu Ustaz? Eh, bu. Baik, eh, Ibu Irma. Demikian iya, pertanyaan. Terima ya. ya, kasih, terima ya. kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi man bi huda wa ba'du. Ya. Ya, akhi. Lembaga keuangan konvensional yang ada di negara Indonesia dan di seluruh dunia itu adalah perpanjangan tangan dari riba di masa jahiliyah yang Allah haramkan. Ya. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba at'afa mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Apakah ada yang riba yang tidak berlipat ganda? Tidak ada. Memang umumnya riba tersebut berlipat ganda. Walaupun ada riba lebih yang tidak berlipat ganda, tapi umumnya yang digunakan adalah riba dain dari masa jahiliyah Allah telah mengharamkannya. Dari masa jahiliyah. Karena dan riba hutang tersebut bukan hanya agama Islam yang mengharamkannya. Sebelumnya Allah telah mengharamkannya kepada Yahudi dan Nasrani. وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ karena kezaliman orang-orang Yahudi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami timpakan kepada mereka eh, kami haramkan kepada mereka sesuatu yang halal sebelumnya nanti kami berikan siksaan kepada mereka. Kenapa? Karena kezaliman wa akhdhihim riba dan mereka melakukan riba. Dan riba di masa uh, jahiliyah masa Rasulullah SAW yang yang penggiatnya yang merupakan sumbernya juga Yahudi juga. Nah, sebelumnya Allah telah mengharamkannya. Ya dan memang eh, di buku haram saya jelaskan rinci jangankan orang muslim eh, salah seorang pakar ekonom eh, Amerika pada tahun sebelum pada saat terjadinya 1928 kalau nggak salah sekali Great Depression jadi depresi ekonomi besar di Amerika ya. waktu itu salah seorang pakar ekonomi saya mengatakan bahwa saya adalah anti riba dan riba telah menghancurkan ekonomi dunia dari masa ke masa sejarahnya ya akhi Yahudi ma'ruf <clears throat> dan ada teman yang beliau dokter ekonomi ya, beliau mengatakan saya kenal salah satu profesor wanita dari barat yang dia termasuk orang yang anti riba ya saya katakan bukan suatu hal yang ganjil yang aneh memang Allah mengharamkannya dan orang yang berpikir jernih cerdas pasti mau tidak mau akan mengharamkannya. Dari masa ke masa. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba di masjid umat jahiliyah, jahiliyah Mekah, waktu itu sama, antum pinjam uang 100 real, 100 ah, eh, dinar, nanti bayar setelah satu tahun menjadi 104, 105, 110. Tidak mampu bayar, dikenakan denda lagi. Ya, biasanya kalau nggak mampu dimaafkan atau ditambah ah ini tambah <laughs> ini ini dia riba dari masa jahiliyah nah, sampai apa yang terjadi di masa jahiliyah sampai rumah pun terjual harta tanah pun terjual dan bukan itu saja kalau tidak mampu bayar anda pun terjual jadi budak di masa itu ada perbudakan anak istri anda diambil anda juga diambil sebagai budak rumah anda menjadi budak perbudakan dan bukankah sampai sekarang juga Negara-negara kuat memperbudak negara-negara lemah dengan cara pinjaman. Dengan cara pinjaman. Pinjaman, pinjaman riba. Maka dunia ini bukan milik manusia, milik Allah. Ketika Allah mengharamkannya, Allah mengetahuinya, tidak mungkin dunia menjadi makmur, menjadi sejahtera dengan cara tersebut. Apa yang terjadi jika banyak orang seperti kasus ibu tadi, di mana rumahnya disita, kebunnya disita, mereka jadi tidak punya apa-apa. Ketika mereka tidak punya, tidak apa-apa dan mereka ingin bertahan hidup, apa yang mereka lakukan? Kalau orang yang masih baik mungkin masih berusaha dengan tenaga walaupun tidak akan bisa mendapatkan lagi apa yang telah hilang. Tapi kalau orang yang mentalnya lemah, apa yang dilakukan? Mengambil jalan pintas. Lakukan pencurian, perampokan, dan lain-lain atas dasar saya juga dirampok, maka saya juga dirampok mereka. Bisa dizalimi, saya menzalimi mereka juga. Maka ini peringatan bagi kaum muslimin seluruhnya, bukan hal yang baru. Ketika berhubungan dengan lembaga konvensional, lembaga riba, yang untung hanya mereka saja. Salah seorang eh, pakar ekonomi dari Jerman, dia mengatakan riba itu eh, menyebabkan yang miskin menjadi miskin, yang kaya makin kaya. Riba, sistem riba seperti itu. Karena yang pemilik modal tidak pernah mengalami kerugian. Anda pinjam uang dia 100 juta. Anda gunakan berusaha. usaha. Anda mungkin untung, mungkin rugi kan? Ya. Ya. Yang dia tidak tetap bayar 100 juta uang Anda, uang dia ditambah bunga. Anda mau rugi, mau hancur tidak urusan dia. Ketika Anda tidak mampu ditariknya barang agunan, barang borok atau barang jaminan. Maka kata beliau akan terjadi yang kaya mengkaya miskin miskin ketimpangan cemburuan sosial yang merusak eko, dan ekonomi dan akan merusak sistem kehidupan secara umum. Ya, dan ini diketahui orang-orang yang orang yang non muslim mereka. Karena hal seperti ini dapat dengan cara akal pun bisa diketahui dengan baik bagi orang yang mati. Maka Allah taala alam bagi Ibu Irma tadi dan bagi kaum muslimin jangan pernah sesekali berhubungan dengan lembaga riba. Allah mengharamkannya. Ya. Adapun solusinya Allah taala alam, Ibu. Kalau sudah terlanjur pertama bersabar kepada Allah Jalla taala. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم amwalikum جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمر إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون siapa yang datang kepadanya peringatan Allah bahwa Allah telah mengharamkan riba tersebut dan dia meninggalkannya semoga Allah mengampuninya tetapi tetap hak riba tadi dibayar ya bayar pokoknya saja bunga jangan bayar bunganya jangan dibayar dan secara hukum legal mereka tidak bisa menuntut bunganya tadi. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan biasanya? Mengirim debt collector dalam kurung preman untuk menakut-nakuti. Maka bila datang utusan dari bank tersebut berbentuk preman, tinggal dinasihati dia. Takillah ya akhi. <laughs> Bertakwalah kepada Allah. Hah? Jangan bantu lembaga riba ini. Hah? Bantu orang-orang yang disusahkan oleh lembaga riba itu pas lagi waktu sholat aja dia sholat ya ala kulli itu kalau umpamanya repot menghadapi mereka ya harus bayar ribanya apa boleh buat anda terzolimi bayarlah semampunya tetapi secara hukum legal tidak satu negara pun dalam hukum perundangan mereka yang membolehkan pertambahan hutan tersebut diambil dan ditarik oleh karena itu anda tahu lembaga keuangan sebesar itu, mereka menggunakan preman tujuannya apa? Karena memang tidak secara hukum legal tidak mungkin mereka menarik riba e, bunga dari riba tersebut. Tapi pokok hutang iya bisa, bisa diperkarakan di pengadilan. Tapi pertambahan dari pokok hutang tidak satu pun bisa diperkarakan. Ma'ruf kisah yang di salah satu bank asing di Indonesia yang nasabah tersebut mati di kantor bank telah di, di apa di dilakukan tindakan kekerasan oleh pihak bank melalui debt collectornya. Ya. Maka Allah taala alam ya. E, mereka para pelaku riba ini memang perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan mau terjerat untuk ikut berperang melawan Allah Jalla fi'ala. Cukup saya kira saya sana ya. Nah, ya taufik Ibu. Semoga Allah mudahkan urusan Ibu dan mudahkan urusan kaum muslimin dan muslimat yang terlibat dengan riba Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan oleh Ustaz dan demikian Ibu Irma. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Ibu untuk segera uh, melunasi hutang ribanya Ibu barakallahu fik. Kami Hutangnya bukan ribanya. Ayo, nah. Tanpa tambahannya ya? tidak ribanya. Pertambahannya saja. Ya? Pertambahannya jangan. Nah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? dengan Mulia di Bekasi. Silahkan Ibu Lia. Ya. Ustaz, saya mau menanyakan kalau anak yatim itu uh, eh, tim itu sebetulnya tanggungan dari siapa Ustaz? Kehidupannya sehari-hari. Uh, anak yatim ini maksudnya bapaknya meninggal Ibu? Ya, anak yatim bapaknya meninggal. Ya. Yang saya dengar katanya tanggungan dari orang tua eh dari kakak suami katanya. Tapi kenyataannya kak, eh, kakak dari suaminya itu orangnya tidak mampu. Tidak mampu. Uh, uh, uh, terus sedangkan dia kan hidupnya perlu biaya karena anak-anak yatim ini masih kecil-kecil. Ustaz. Uh, terus bagaimana Ustaz kalau umpamanya orang tua perempuannya juga tidak ada usaha, sedangkan harta anak ibunya yang, tidak mampu juga ya, ya tidak ada ya tidak mampu dan uh, kehidupan ini tanggung siapa sebetulnya Ustaz itu? Ya, betul malah ada di sana Ibu? nggak ada di sini ya Ustaz. <laughs> BMT nggak bisa di situ nah tim Iya. Betul malu tommy nggak bisa kali itu Ibu. insya allah nanti kita iya. jelaskan. Terus ini Ustaz yang ya. kedua, ya. kalau kita mengambil rumah Ustaz di bank Mengambil rumah? Iya, umpamanya kita mengkredit rumah di bank uh, apa uh, syariah. Uh, kan bank syariah itu kita mengambilnya pakai DP itu bagaimana Ustaz ya? Baik. Sedangkan orang mengambil rumah itu nggak punya uang, pengen ngeridit. Iya. Ya? Ibu, ya. ya? Ibu, ya, apakah ya. ada kewajiban harus punya rumah kita? Oh gitu, nggak, nggak ada kan ya? Ada kewajiban, tapi kan pengen gitu orang. Ustaz. Pengen semua orang pengen ibu, pengen rumah ya. sendiri, mobil milik sendiri, ya. Hah? <laughs> per eh, nah. pabrik milik sendiri pengen semuanya tetapi ya. ya ketika Allah mentakdirkan kita tidak punya ya tidak harus kita memaksakan diri oh begitu Ustaz iya ibu tidak mampu oh, beli iya. yang penting nah. kan punya rumah eh, punya tempat tinggal ibu Oh, iya, cukup gitu, dengan kontrak atau nyewa. Iya. Ya. Oh, iya iya itu Ustaz. Ya mohon penjelasannya Ustaz. Itu ya, aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Alia. Saya Ya, pertama pertanyaannya bagus sekali. Anak yatim ini tanggungan siapa? Pertanyaan bagus, tetapi jawabannya lebih lebih menekankan kepada kita kaum muslimin untuk berlomba-lomba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati kahatain." Aku dengan orang yang membiayai menutupi kebutuhan anak yatim bagaikan ini di surga tidak ada batas. Beliau mengisyarkan dengan dua jarinya dari tengah dengan jari telunjuknya. Sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah SAW nantinya. Maka hendaklah berlomba-lomba orang yang mengatakan anak yatim ini. Ya. Bukankah uh, salah seorang sahabat Rasulullah SAW atau cucu beliau, saya lupa apakah cucu beliau Hasan Hussein, ketika dia wafat, ketika dia dimandikan, orang-orang menemukan di pundak dia garis jejak dan di kita ditanyakan kepada keluarganya, keluarganya menjelaskan bahwa cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Zainal Abidin Ali bin Hussein Zainal Abidin cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau setiap malam membawa mengangkat karung sendiri makanan diberikan kepada fakir miskin anak yatim di kota Madinah tanpa ada ingin yang tahu padahal dia cucu Rasulullah Mudah bagi dia minta, eh bulan tolong angkat ini, bulan mau. Tapi dia tidak ingin menikmati indahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meringankan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan hajat termasuk diantaranya bagi miskin dan anak yatim. Maka ini kesempatan bagi keluarga dekat, tetangga-tetangga dan orang yang tahu tentang anak yatim ini kesempatan mereka untuk menjadi teman Rasulullah SAW di akhirat. Bila anda bila kita lalaikan kesempatan ini, lalai kesempatan yang maha besar ini. Besar sekali kesempatan ini. Banyak orang ingin beramal soleh, ingin dekat dengan Rasulullah SAW, tapi tidak memiliki kesempatan ini. Tidak tahu dia di mana ada anak yatim. Mumpung di dekat Anda, masih kerabat Anda, masih masih ada hubungan kerabatan dengan Anda atau tetangga Anda, ini kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan dekat dan dekat dengan Rasulullah SAW dengan cara seperti ini masalah tanggung jawab anak itu tersebut bila tidak ada kerabatnya yang bertanggung jawab maka menjadi tanggung jawab adalah uh, baitul mal hmm. atau daulah Islamiyah atau negara Islam. Anda kita mengatakan saat kita kan bukan negara Islam. Walaupun bukan negara Islam, Anda kan di pasal berapa? 33. Eh, nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin anak yatim adalah negara, tanggung negara. Ada dalam tanggungan negara ditanggung oleh negara. Ya. Dari sisi ini bagus, tapi dalam mungkin dalam prakteknya mungkin kita susah menemukan. Ya. E, mungkin realisasinya belum terrealisasi dengan baik. Wallah telah alam. Ya. Coba ajukan ke beberapa yayasan sos dan dana sosial bangga bantuan sosial seperti mungkin e, dompet apa atau basnas atau apapun saja ya, atau sekurang-kurangnya ke masjid ah, atau yang lebih dekat adalah kepada kaum muslimin atau keluarga dekat dari orang tua anak tersebut. Ya. Atau mungkin tidak ada salah juga kalau dari sisi legal legalitas hukum seperti eh, apa Roja Radio dan TV Roja bisa menyalurkan dana kaum muslimin hari ini bagus ya kesempatan ya. yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau emang dari hukum legalitasnya memungkinkan ya Tayyip. yang kedua sudah selesai sudah sudah rumah Nah. Demikian. Mengambil rumah dari KPR ya. Syariah. E, mengambil rumah dari KPR dengan Syariah DP, dengan BLDP tadi. Ini sering kita bahas. Ya. Pertama, bagaimanapun juga ini tetap namanya hutang. Tidak baik kita berhutang. Tidak baik seorang muslim berhutang. Nah kalau tidak mampu beli rumah, hidup apa adanya, nyewa. Mampu beli tanah, beli tanah dulu. Ya. Dan seterusnya. Tapi berhutang walaupun enggak pada syariah karena bagaimanapun juga melalui bank syariah tetap ada denda keterlambatan dalam bentuk penalti kalau akhir ataupun mereka namakan dengan ta'wid. Bila terlambat tetap Anda diminta membayar lebih dari kewajiban Anda. Maka ini wallah taala alam uh, yang dikeluarkan oleh Evi ini sama dengan riba. Di mana terlambat hanzirni azidka beri masa tangguh atau tanda terlambat, Anda harus membayar kelebihan pembayaran. Allah taala. Baik, jazakallah khair. Demikian uh, Ibu Lia di Bekasi atas pertanyaan dan demikian jawaban dari Ustaz Barakallahu Fik. Kita masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silahkan kami berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Ibnu Abdurrahman dari Bogor. Abdurrahman di Bogor. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Saya ada pertanyaan Ustaz, dua pertanyaan. Yang pertama, saya punya toko. Apa? Saya punya toko. Toko. Kadangkala saya perlu uang receh, uang kembalian. Ya. Kemudian saya tukar ke toko lain. Ya seratus ribu. Ya. Tapi toko lain juga perlu receh. Ya. Dia kasih saya 50 dulu. Hmm. Yang 50 nanti. Ya. Apakah itu riba Ustaz? Betul itu riba. Antum tahu Masya Allah. <laughs> itu riba ya. Satu-satu dulu ya. Yang Yang mumpung ini. Anda berarti sekarang menukar 100 ribu dengan 50 ribu tunai. Iya. Nah, sama atau tidak sama? Tidak sama. Tidak sama. Ya. Riba atau tidak? Betul ya. Iya, Riba. Ya. Solusinya bagaimana? Karena ingin juga kan ya? Iya betul Ustaz. Maka Anda katakan, ini 50 ribu, tukar 50 ribu. Iya. Tunai. Yang 50 ribu lagi nih, saya utangkan kepada Anda. Oh, Nanti bayar. Sore atau besok atau kapan. Hmm, iya, iya. Ya. Ketika besok dia mengirikan kepada Anda, nih bayar hutang. Mungkin dalam bentuk receh dia bayar boleh, atau dalam bentuk pecahan satu lima puluh ribu juga boleh. Oh begitu. Ustaz. Iya. baik. Kemudian yang, yang ada kedua. pertanyaan yang kedua Ustaz. Saya buka uh, pembayaran listrik dan telepon Ustaz. Ya. Uh, kalau orang itu bayar, misalnya uh, itu rekeningnya bayar 100 ribu, kemudian itu ada fee 102 ribu. 2000 fee-nya. Fee-nya, iya. Ya. Kemudian nanti uh, apa namanya saldo saya yang dari bank itu dikurangin 100 ribu. Yeah. Kita nerima dari orang yang mau bayar listrik itu 102 ribu. Kita punya faedah 2 ribu seperti itu, Ustaz. Yeah. Apakah itu termasuk riba juga? Dan bagaimana kalau misalnya dia itu menunggak? Menunggak sampai dua bulan atau tiga bulan kan kadangkala PLN kasih denda kan kayak gitu. Apakah juga saya membantu dalam hal riba apa enggak? Apakah ini termasuk riba juga atau tidak, Ustaz? Iya, Masya Allah. Uh, Al-Akh Iya. Gak apa-apa antum matiin teleponnya gak apa-apa daripada pulsanya. Itu saja Pak Abdul Rahman pertanyaannya. Iya, betul. Baik, ya. jazakallahu khair Pak. Jazakallahu khair. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, eh, dia memiliki tenggakan listrik 100 ribu, cuma anda kenakan dia harus bayar 102. Yang 2 ribu lagi adalah uh, fee atau upah atau ujroh untuk transaksi tersebut. Ya maka ini insya Allah tidak bermasalah. Boleh. Berarti 100 ribu, Anda bukan tukar menukar uang ini. Jasa 100 ribu, kemudian Anda minta jasa untuk membayarkannya. Kalau dia bayarkan langsung mungkin lebih dari dari ribu mungkin fee-nya. Ya. Maka ini Allah Ta'ala boleh termasuk ujroh. Ya. Bukan tukar menukar uang di sini. Tapi Anda akan membayarkan uh, tunggakan rekeningnya. Yang ketiga, ketika ada tunggakan riba itu murni, murni riba itu yang umpamanya pembayaran listrik terlambat dikenakan denda kan anzir anzirni azidka wahai PLN beri saya saya tangguh saya tambah hutang dalam bentuk denda ini riba ini namanya mungkin anda mengatakan Ustaz kalau listrik riba gimana kita hidup nggak pakai listrik eh sekarang kan ada yang prabayar ya nggak perlu pakai riba langsung mati sehingga ada lebih disiplin lebih baik ini lebih bagus Ya. Kalau tidak memungkinkan juga, ya, tapi memungkinkan kan untuk mengganti dengan yang prabayar tadi, untuk mengubahnya menjadi prabayar. E, bila ada yang tunggakan riba, bolehkah kita membayarkannya? Ya. Wallah taala alam. Anda hanya membayarkan riba saja, tapi dia yang melakukan riba bukan Anda. Maka sebaiknya nasihati dia. Ya. Nasihati dia. Anda bukan menolong ribanya dia tetapi menolong dia untuk tidak terzolimi lagi karena kalau tidak mati listriknya ya kalau dia tidak bayar dendanya tapi tidak ada masalah dia dinasihati wallahu taala Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian Bapak Abdurrahman barakallahu fiik kami angkat satu penelpon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat silakan di 021 823 6543 ya halo Assalamualaikum silakan halo Waalaikumsalam warahmatullah. Dikeraskan Umu suaranya. Dengan siapa di mana? Dengan Surti di Condet. Tidak kedengaran. Baik, diulang kembali uh, lebih keras lagi Umu supaya lebih jelas suaranya atau lebih dekat mikrofon. Dengan siapa di mana? Halo? Halo, dari Surti di Condet. Taib, Ibu Surti di Condet. Silahkan, Bu. Ya. Dari Surti, uh, Pak Ustadz di Condet. Silakan Ibu dari Condet, Surti Jakarta Ibu ya Condet Bu ya. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Allah barik fik Ibu. Uh, begini Pak Ustaz, uh, eh, mengenai uh, iya. Kurang jelas Ibu mengenai uh, mengenai uh, anak yatim ini tadi Pak Ustaz. Anak iya, yatim, anak yatim. Ya. Uh, kalau anak yatimnya misalnya sudah ada anak yatim mengenai pemeliharaan anak yatim Pak Ustaz. Kenapa Ibu kurang jelas? Anak yatimnya kenapa? kalau anak yatim ini sudah mempunyai bapak tiri? Sudah punya bapak tiri? Iya. Terus? Itu menjadi tanggungan siapa Pak ustad Tanggung jawab siapa? Aa. Ah, ah. ya, Baik, itu saja Ibu. Lantas ini Pak ustad bagaimana cara tekniknya gitu ya, tekniknya untuk membantu anak yatim? Halo? Halo? Teknik? Teknik untuk membantu uh, anak yatim tersebut apa sekolahnya kita tanggung, apa makanan untuk sehari-harinya, apa pakaiannya gitu ya. Ya, baik. Uh, gitu aja Pak Ustaz. Khair, ya. jazakallah khair Ibu Surti. Barakallah fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara syar'i pertanyaan Ibu uh, Surti tadi, apakah bapak tirinya bertanggung jawab untuk terhadap yatim? Tidak. Tidak ada tanggung jawab anak yatim tersebut oleh bapak tirinya. Tapi kalau bapak tirinya mau men, uh, men, mencukupi biaya hidup dan kebutuhan yatim ini bagus, termasuk dia kafirul yatim. Termasuk dia orang yang melihara yatim yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Mengenai tekniknya, bagaimana ini pertanyaan kedua dari beliau ya, bagaimana tekniknya untuk mengkafaleh anak yatim ini? Apakah kita buat panti asuhan seperti itu? Kemudian kita eh, kumpulkan dana kaum muslimin Allah telah alam sebagian negara seperti di Saudi Arabia saya tidak menemukan panti yatim ya tapi lembaga-lembaga donasi di sana mereka memberikan cek kepada keluarga yatim ini dan sekarang transfer uang kepada bank kepada ibu-ibu mereka jadi tidak ada orang tahu bahwa mereka minta-minta tidak dibiayai kebutuhannya terkadang sama dengan gaji sebulan sampai seribu real per keluarga sebulan tiga juta ha? tergantung kebutuhannya ada juga umpamanya kartu-kartu belanja untuk belanja di di beberapa di beberapa e, toko-toko uh, apa kulakan yang besar seperti uh, di sana itu namanya Panda ya Panda itu membuat kartu-kartu belanja senilai 500 real sejuta setengah diberikan ini yatim bisa pilih apa saja keluarganya ya. Itu Masya Allah. Kalau umpamanya sebagian pengusaha muslim yang bergerak bidang perkulakan ini, ya, ada juga yang bal syaraf, keluarga bal syaraf, nggak salah, itu dia tidak punya supermarket, tetapi dia punya gudang-gudang, gudang-gudang uh, makanan pokok. Itu bisa nanti bawa surat dari dia, berikannya kupon tadi, ambil apa saja yang dibutuhkan, sesuai dengan nilai tadi. Ini lebih terhormat ya daripada mereka dikumpulin seribu orang kemudian nih satu beras dua kilo ya, tidak terhormat seperti ini dan tidak sebelum tentu juga sesuai dengan kebutuhan mereka maka Allah taala alam dan di Indonesia mungkin lebih bisa menerapkan seperti ini anda umpamanya punya perincai atau apa ya zakat anda bisa anda salurkan kepada mereka mereka termasuk Fakara wal masakin bila tidak memiliki warisan dari orang tuanya selain yatim mereka memang lebih penting orang masakin. Maka Allah taala alam ya, jangan tunggu pasal 33 tadi dijalankan anak yatim fakir miskin ditanggung oleh negara. Ah, dan orang terlantar ditanggung oleh negara, bukan, Ini kesempatan Allah membuka kesempatan kepada kita untuk berbuat sebaik-baiknya. Ya. Bisa seperti tadi apa umpamanya kemampuan Anda Anda berikan. Kalau umpamanya sebagian lembaga apa? lembaga donat eh, donat dalam lembaga dana mereka tidak memberikan uang tunai memberikan barang barang tidak semuanya di, mungkin dengan beranggapan kalau diberikan uang tunai mereka gunakan tidak ber, untuk tidak hal-hal yang tidak ha, ah, penting ya anda terima gaji kenapa tidak dikatakan oleh perusahaan anda sebaiknya diberikan dia beras saja agar tidak <laughs> digunakan untuk hal tidak penting ya. ya. maka tidak baik demikian tidak semuanya orang bodoh seperti dalam pikiran anda ya maka berikan hal yang mereka butuhkan antara bentuk, bentuk dana uang atau seperti yang tadi tiket tadi kupon dan lain-lainnya banyak cara untuk menghargai orang-orang yang ini merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendapatkan surga Allah Jalla fi'ala wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun dalam hal ini tidaklah kaum muslimin berlomba-lomba saya kira cukup dan semampunya ya kalau kita melihat tetangga yang fakir miskin ini, yang yatim ini, butuh ini, kita tidak mampu juga. Apa yang ada, beras yang ada, berikan semampunya. Ada makanan yang lebih, berikan. Kemungkinan yang sedikit menurut Anda tadi, di mata Allah lebih besar daripada orang yang memberikan dana yang besar kepada orang yang butuhkan. Ini wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu Surti di Condet, para kalafik Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada Begitu banyak pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz saya memiliki toko kulakan jual makanan pokok dan kebutuhan kaum muslimin dan saya biasa menjualkan beras dengan pembayaran tertunda uh, eh, tertunda hutangkan Ustaz. Apakah ini termasuk ke dalam hukum riba? Dan kembali ada pertanyaan barang-barang yang termasuk riba. jasa Ya. Allah baik. Ya. Menjual beras dengan rupiah dengan cara tidak tunai tidak termasuk riba. Tapi menukar beras dengan gandum dengan tidak tunai baru riba. Tapi menukar dengan rupiah tidak riba karena berbeda ilatnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, bil bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wal syair bil syairi wal qamhu bil qamhi wal milhu wal syair bil syairi wal milhu bil milhi yadan biyadin." Rasulullah mengatakan emas dan perak, ya, kemudian gandum dengan dua jenisnya, kemudian kurma, kemudian garam. Untuk emas dan perak satu ilat, itu memang harus disyaratkan tunai. Tapi emas dan perak dengan empat komoditi ini dengan makanan pokok berbeda ilat, maka tidak ada persyaratan apapun juga. Boleh tidak sama, tidak boleh sekilo beras, sekilo uang. Ya. Dan juga boleh tidak tunai terima dulu beras, besok uangnya boleh. Tidak termasuk satu ilat yang yang harus syaratnya harus tunai dan sama wabillahi taufik. Jazakallah khair. Maka boleh yang memiliki toko perkulakan tadi untuk menjual dengan tidak tunai. Kecuali kalau ingin ditukar dengan makanan pokok juga harus tunai. Jazakallah khair. Saat kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ibu saya janda berencana membagikan wasiat uh, hampir semua hartanya, rumah dan tanah kepada anak-anaknya lima bersaudara. Apakah secara hukum agama yang diizinkan? Ibu saya janda, nah, terus dan berencana membagikan dalam bentuk wasiat hampir semua hartanya kepada anak-anaknya. Ingin membagikan wasiat? yang disini disebutkan membagikan harta atau wasiat eh, ini namanya bukan wasiat. Kalau wasiat tersebut dia mengaitkan kalau saya wafat untuk anda ini, anda ini, anda, anda iya. ini. Kalau ingin dia bagikan harta dia ada sekarang, dia waktu masih hidup, ini namanya hibah. Ya. Dan Allah dan Rasulullah mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kepada Allah dan berbuat adilah di antara anak-anak kalian. Khilaf para ulama tentang harta seorang ibu. Kalau bapak sepakat bahwasanya harus dibagi adil satu banding dua antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau harta ibu sebagian ulama mengatakan dan ini pendapat yang logis menurut saya, Allah taala alam tidak ada persyaratan tersebut, boleh dibagi rata kalau ibu ingin. Yaitu rumah satu rumah perempuan, satu rumah laki-laki, uang sama-sama 100 juta 100 juta, boleh tidak ada masalah. Tetapi hendaklah sebaiknya rata untuk semuanya. Tapi kalau dipertimbangkan juga dengan mana yang lebih butuh, mana yang kurang, insya Allah tidak ada masalah karena tidak ada persyaratan harta ibu harus dibagi seperti harta bapak hmm. yang pernah kita jelaskan tentang pembagian hibah. Wabillahi taufik. Terima kasih jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah uh, Kerja di koperasi simpan pinjam Ustaz. Eh, apakah karyawannya juga memakan riba karena pinjamannya dikenakan bunga 20% pernah sabar dalam jangka waktu satu bulan. 20 persen per satu bulan. Nah. Ini lebih riba daripada bank riba. <laughs> Yahudi daripada Yahudi ya, akhi. Bukan koperasi namanya ini. Karena di bank riba 20% persen sampai 24% persen itu per tahun. Nah. Kalau ini per bulan. Subhanallah. Eh, dan namanya koperasi, tolong menolong. Ya, Eh, hendaklah niatnya saya yakin niat mendirikan kuburan ini bagus, tetapi karena terbiasa dengan pola riba, akhirnya mereka membuat dengan cara riba. Ya. Maka apakah bekerja di sini berarti makan harta riba? Eh, Anda bukan sekedar makan harta riba ini, tapi menjadi saksi riba, dapat gaji dari riba, menjalankan riba, membesarkan riba, dan membunuh orang dengan riba. Ya. Maka sebaiknya bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaiknya bukan Anda saja yang bertobat, ajak teman-teman yang lain dan robah bentuk skemanya dari koperasi riba menjadi yang dibenarkan dalam syariat Allah Jalla fi'ullah Sehingga memang betul membantu dan menolong orang, bukan malah eh, menghancurkan dan mematikan orang. 20 ribu sebulan siapa yang mampu bayar? Yang bank 20% eh, per tahun saja banyak yang tidak mampu bayar apalagi dengan sistem seperti ini. Wabillahi taufik. Hendaklah bertobat kepada Allah insyaallah. insyaallah. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya dan kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mohon pencerahan dan nasihatnya saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di dua lembaga keuangan di, yang, di dua lembaga keuangan. Ya. Yang pertama lembaga keuangan konvensional dan yang kedua syariah. Bolehkah saya mengambil uh, syariah walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwasanya secara hukum dan prakteknya tidak 100% syariah. Jazakallah khair. Ya Allah barik fiik ya akhi. Ambil yang syariah, kemudian pelajari syariat Allah dan lakukan syariah sebisa mungkin. Dan berikan nasihat terus karena mereka yang lembaga syariah mereka uh, memiliki keinginan untuk bersyariah. Hanya terkadang mungkin mereka tidak tahu, hanya terkadang mungkin kondisi dan satu lain hal, maka masih ada kesempatan Anda berdakwah. Tetapi di bank konvensional, di bank riba bagaimana Anda berdakwah? Tetapi yang di syariah masih ada kesempatan Anda untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. Maka peran serta Anda di sana selain mendapatkan gaji untuk Anda yang untuk keluarga Anda menjadi halal, selain itu juga membuat lembaga ini menjadi semakin halal. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat sebelum dari telepon saya memiliki hutang 400 juta. Apakah uh, dengan afwan 400 juta dengan waktu 12 tahun itu apakah dengan waktu 12 tahun uang itu nilainya tetap atau disesuaikan dengan waktu yang sekarang? Dalam jangka waktu 12 tahun, kemudian seperti seseorang minjam 5 emas 5 gram, maka kita harus bayar 5 gram meskipun harga emas itu sudah naik banyak. Tuh. 5 gram kan naik banyak tetap 5 gram harganya. <laughs> Apakah naik banyak maksudnya jadi 10 gram tidak kan? Iya, nah. Baik. Ada kulli hal pertanyaan yang bagus. Saya pinjam uang 400 juta selama 12 tahun. 12 tahun. Apakah nanti pada waktu 12 tahun pembayaran saya bayar 400 juta atau 600 juta? Nah. Ya. Anda mungkin mengatakan kemungkinan terjadi inflasi. Ya, nah. Sehingga 400 juta itu setelah 12 tahun nilainya sama dengan di waktu hari pembayaran dengan 500 juta. Apakah saya 500 juta atau 400 juta? Nah. Baik. Selain begini, kalau anda turun nilai uang rupiah menjadi nilai berarti 400 juta sampai 500, saya sampai 500. Tapi ketika menguat rupiah, walaupun ini jarang terjadi, apakah mau yang bayar hutang tadi ini sekarang menguat 400 juta sama dengan 100 juta? Tapi <laughs> 100 juta mau dia <laughs> tidak? Kalau dia mau, tapi tidak ada orang yang sehat yang mau ya akhi. 400 <laughs> juta. Tapi berbeda dengan emas. Hmm. Kalau emas memang nominalnya Anda bayar 5 gram, 5 ya gram. Mau naik, mau turun 5 gram. Rupiah juga demikian. Tapi kebiasaan rupiah tadi adalah turun terkena inflasi karena satu lain hal yang jelas karena riba yang pasti. Ya. <clears throat> Maka dalam hal seperti ini uh, di buku Hartaram saya jelaskan tentang hiperinflasi. Dilihat. Ya, dilihat. Bila inflasi terlalu besar sehingga nilai 400 juta tadi bernilai pada saat pembayaran hanya nilai 100 juta lagi, ya ini bisa diikat hutang ini dengan e, komoditi yang tetap seperti emas, ya atau bisa dibagi dua nilai hutangnya, ya. Tetapi kalau ingin tetap bukan dikonversikan dengan emas, tetapi berikan emas. 100 juta sama dengan uh, eh, 800 gram emas kali ya. Nah, ini saya serahkan kepada Anda, Anda hutang kepada saya 800 gram emas. Nanti ketika bayar, kalau ingin dibayar dengan rupiah, harus tunai di waktu itu dengan nilai emas per dia bayar. Kalau tidak bayar dengan emas. Ya. Resolusi saja. Ya? Itu solusinya. Nah, Itu taufik. Jazakallah khair. Allah Uh, demikian Bapak yang bertanya terkait dengan pertanyaan tadi dan kita akan kembali uh, di line telepon 0218236543. Silahkan kami berikan kesempatan untuk berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bapak? Taikulullah. Rahman. maaf Pak terputus sambungan teleponnya, mungkin bisa dihubungi kembali di 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali. Halo. Iya, silahkan. Halo. Taib. Kami nunggu, ya, menunggu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Nur di Kendari. Ibu Nur silahkan di Kendari. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Nur. Eh, gitu Ustaz, eh, lanjutan ke pertanyaan yang berapa minggu yang lalu kan ya? Tentang apa Ibu? Eh, tentang waris itu. Silakan. Yang kita empat bersaudara kan Ustaz ya? Lupa saya Ibu, <laughs> sebentar sebentar empat. Bukan lupa saya Ibu. Ibu empat bersaudara. Empat bersaudara Ustaz. E, tiga perempuan, satu laki-laki kan ya? Sebentar ya? Ibu, tiga perempuan, satu laki-laki. Terus Sat, e, tiga perempuan, satu laki-laki. Terus ibu? Terus e, kakak saya yang paling tua ya eh, sebelum ayah kami meninggal itu udah dikasih dapat bagian dari ayah khusus harta dari ayah gitu Ustaz. Statusnya Terus hibah yang, atau apa waktu itu Ibu? Ya nggak tahu Ustaz karena uh, ketidaktahuan kami gitu Ustaz. Uh, eh, terus ayah juga belum paham gitu. Uh, terus uh, setelah ayah meninggal, uh, ayah pesan gini katanya uh, untuk bagian Setelah meninggal ayah pesan, menakutkan nggak ibu? <laughs> ya nggak Ustadz gini. <laughs> Ya, enggak, gimana? Eh, sebelum meninggal? Ya, sebelum meninggal uh, harta itu bagian dari ayah dikasih ke ke kakak saya yang paling tua gitu Ustaz. Semuanya? Semuanya Ustaz ya. Hmm. Semuanya maksudnya satu bagian tapi eh, luas gitu berupa tanah. Terus ibu? Nah, terus yang ini yang belum dibagi untuk eh, kata ayah sih untuk kita tiga eh, yang belum. Uh, yang dibagikan itu. kakak paling tua itu sudah diterima kakak waktu iya, itu? Iya udah Ustaz, udah. Sudah diolahnya juga? Uh, uh, udah. Yang lain nggak dapat apa-apa? Terus yang sekarang bagian dari ibu hanya untuk kita bertiga bisa nggak kayak gitu Ustaz? ibu meninggal juga udah? Uh, udah meninggal Ustaz. Hanya untuk bertiga saya satu nggak dapat lagi. Uh, uh, satu nggak dapat lagi karena dia udah dapat bagian dari ayah gitu. Eh, uh, type ibu. Uh, bisa nggak gitu Ustaz? Ya. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Allah mengatakan tilka hududullah wa may yata'adda hududallah hmm? Oh, Dikhilhu naran qaldan fiha. Allah mengatakan setelah menjelaskan ayat tentang waris bahwa inilah ketentuan-ketentuan Allah dalam pembagian waris. Ya. Kalau seseorang masih hidup, hibah namanya, tapi hibah syaratnya harus adil. Iya. Satu anak saja dapat hibah, yang lain tidak dapat hibah, maka ini adalah hibah yang tidak adil yang menyebabkan anak-anak akan ribut sama mereka dan menyebabkan mereka uh, tidak baik hubungan mereka. Kalau bapak menganggap ini waris, ya udahlah, saya wariskan ini, ya maka minta kesekerelaan kakak tadi yang laki-laki tadi untuk dibagi lagi sejak secara hukum untuk menyelamatkan dia juga bukan dalam rangka tamak untuk mendapatkan harta harta maka Allah telah alam sekarang kan bapak dan ibu ibunya dari ibu Nur ini sudah meninggal tinggal kesepakatan mereka berempat hmm? tiga laki-laki satu laki-laki tiga perempuan bagaimana kalau kita bagi secara hukum waris saya kebagiku mari semua kita kumpulkan lagi harta bapak dan ibu walaupun hibah namanya atau apa namanya tetapi kan tidak adil karena yang lain nggak dapat. Kita bagi saudara waris dua banding satu. Tetap laki-laki dapat dua bagian. Dibagi lima hartanya ini. Laki-laki dua per lima, perempuan satu per lima, satu per lima. Dengan demikian selamat mereka dari ancaman Allah dan semoga ini membawa kebaikan kepada dua orang tua mereka, ibu dan bapak mereka yang tidak diazab oleh Allah karena tidak menerapkan syariat Allah sesuai dengan ketentuan Allah dengan cara mereka seperti itu. Saya kira cukup ini kali selesainya. Baik, demikian Ibu Nur di Kendari jazakallah jazakallah khair. Dan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Dengan Umu Erna Medan. Kurang jelas suara. Kurang jelas, Ibu, dikeraskan kembali. Dengan Umu Erna di Medan dengan dengan Erna di Medan. Ibu Erna? Ya. Di Medan. Di Medan. Silakan, silakan Ibu. Ya Ustaz, saya sering meminjamkan uang sama teman atau saudara Ustaz. Kurang jelas ya Bu, sering minjamkan uang pada teman atau saudara. Ya. Tapi saya sering menunda membayarnya Ustaz. Kenapa Ibu? Sering membayarnya. Se apa? Sering? Menunda. Ah, eh, menunda. Eh, mereka sering menunda pembayaran. Terus? Kadang saya rasa kesal juga Ustaz sudah ditolong tapi menunda. Lambat. Iya, Ibu, Ibu meminjamkannya Entah kalau mereka kembalikan sama dengan nominal atau berlebih? juta mah Ustaz. Pinjam 10 juta bayar 10 juta. Iya. Dan karena, mereka Hah? Karena dulu ya saya dulu kan susah Ustaz. Ya Ibu. Dulu ya sekarang alhamdulillah udah banyak rezeki gitu Ustaz. Alhamdulillah Ibu. Jadi saya berniat berniat harta yang ada sama saya itu bermanfaat sama orang lain Ustaz. Alhamdulillah tapi kadang ya saya sedih karena seperti itu Ustaz. Yang menunda ibu, lihat kondisinya ibu. Andai dia memang tidak mungkin bayar, susah, ha? maafkan kadang, saja. Kadang Dalam Ustaz, satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan seseorang ada seseorang yang memiliki harta yang berlebih kemudian diberikan pinjaman kepada orang lalu dia mengatakan kepada debt, kepada debt kolektornya atau budaknya anzir maksir. Bila engkau dapatkan orang yang uh, susah bayar, beri masa tangguh. Atau kalau tidak, maafkan. Maka ketika dia wafat, maka yang pertama kali yang dia, dia katakan oleh Rasulullah SAW, Allah mengatakan, Nahnu nahnu ahaku bi al-afaimin. Kami lebih berhak untuk memaafkannya daripada dia memaafkan manusia. Maka semoga dengan ibu memaafkan tadi baik dengan memaafkan masa Eh, penagihan atau dengan memaafkan sekaligus seluruhnya, semoga Allah memaafkan dosa-dosa ibu sekeluarga. Tapi kalau ibu min, eh, tan, eh, apa, tarik juga memang hak ibu. Tuh. Demikian ibu, Erna. Lalu Ustaz, ya. kalau ya. yang meminjam itu untuk membayar hutang riba atau menolong misalnya untuk sesuatu maksiat, bagaimana Ustaz? Bagus ibu, kalau dia dalam langkah bertobat kepada Allah, harusnya kita bantu dia mengatakan saya terkena riba dan ingin bertobat kepada Allah SWT dan tidak akan melakukan riba lagi. Kita tahu bahwa dia jujur dalam hal ini, ya, yang hutang pokok utangnya kita bantu. Tetapi yang pertambahan ribanya, terus saya katakan sejarah hukum legalnya negara pun tidak ada satu negara di dunia pun yang melegalkan oh, pertambahan riba tadi. Maka bisa terus secara jalur hukum. Wabillahi taufik. Demikian Ibu Erna. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon di 0218236543. Di belakang ibu. Terakhir kali Ustaz ya. Ayo, ayo. Untuk satu pertanyaan terakhir, silakan. Halo. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Bustanudin di Solo, Sumatera Barat. Masya Allah, Pak Bustan. Silakan ma'ruf. Nah, begini Ustaz. <laughs> Iya, iya, iya. Eh, saya menanyakan masalah akad uh, wakalah dan murabahah di bank Ustaz. Nah, ada yang bang yang praktekan uh, eh, akad wakalah itu begini Ustaz. Pokoknya kita ambil uang 50 juta di bank Ustaz. Kemudian bank kirkan kepada kita wakalah untuk kebutuhan kita. Jadi kita yang membelanjakan apa kebutuhan kita. Nah, kemudian baru di bikin akad uh, murabahahnya Ustaz. Nah, apakah uh, boleh Ustaz? Pak Bustan. Jadi orang bank yang memberikan barang di kita. Pak Bustan. Ya. Ketik andai umpama halo? Ya, ya, ya. Andai kebutuhan Anda motor, diberikan pinjaman, diberikan uang 20 juta, belikan motor, wakilkan dulu. Iya. Pokoknya kita terserah kita apa yang mau beli. A, B, C, Z. Iya, sebentar Pak Bustan. Kita mau ya. diskusi Pak Bustan. Ya, diberi ini Pak Bustan tuh pengennya apa? Motor kata bang kan ya? Kata Anda motor kita, gitu kan ya? Kita mengambil aja pinjam dulu lima puluh ribu, kita ambil lima puluh ribu. Jadi diwakilkan kepada kita untuk belanja kebutuhan iya. kebutuhan kita. <laughs> Iya Pak Bustan, betul. Ini uang dua puluh juta beli motor yang Anda inginkan tadi, kan ya? Saya wakilkan. motor Ustaz. Serbaguna mungkin bayar uang sekolah anak-anak. Ih contoh-contoh Pak Bustan, contoh. contoh ini, contoh. itu Ustaz. Contohnya saja. Gitu, uangnya. Ini, Ya sudah Ustaz, saya jawab sendiri. Jadi diwakilkan pada kita belinya Ustaz. Ya, ya. Saya, saya jawab insyaallah Ustaz. Insya nah, kemudian iya, kemudian uh, ya, sudah begitu dibikin akad murabahah. Apakah boleh begini Ustaz? Ya, nanti insyaallah kita jelaskan. Jadi, uang itu serba guna kita gunakan bukan untuk satu macam Iya. Baik pak. Atau yang sebenarnya bagaimana Ustaz? Jadi kalau boleh begitu, kadang-kadang bank praktek itu di uang yang kita terima ya. diwakilkan kepada uh, kita Ustaz. Iya. Baik pak. Jadi tunggu jawabannya ya. pak ya. Ya terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam kasus seperti ini, kalau semua akadnya dari sisi tinjauan akadnya nggak ada tidak ada masalah. Pertama, ini Anda butuhnya apa? Alisan? saya butuh motor. Ya sekarang saya sibuk ngajar ya sebagainya, nggak ada waktu saya belikan motor. Nih, sekarang saya wakilkan kepada Anda untuk belikan motor sendiri. Tapi ini atas nama saya. Ya. Kalau kalau Anda setelah beli motor, motor di waktu itu tabrakan, saya yang menanggung. Atau hilang dirampok, siapa yang nanggung? Antum atau saya? Kenapa Anda yang menanggung? Padahal status Anda kan wakil sama dengan saya. Artinya Anda saya suruh minta tolong beliin beli motor, apakah saya gaji? Tidak. Harusnya kalau saya ambil sendiri saya keluar biaya dana kan. Nah. Ini Anda sudah mau membantu untuk membeliin, kemudian kenapa harus Anda menanggung? Kecuali ada kelalaian. Dan ini tidak mungkin ada di lembaga keuangan. Maka akad wakalahnya akad wakalah yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, yang terjadi adalah ini uang, kembalikan uang berlebih. wakilkan beli ini, beli ini, hanya das kertas saja. Betulkah? Kalau betul, Anda katakan betul wakalah. Mari kita lihat konsekuensi dari akad wakalah. Siap Anda menerima risiko dan kerugian ketika si wakil mendapat musibah atau tidak? Kalau tidak, maka ini akal-akalan saja. Ya. E, maka oleh karena itu, eh, lembaga pembuat e, panduan lembaga keuangan internasional IOIV, e termasuk dalam hal al mahasiswa Al-Majaat, termasuk Satrul Malaysia Islamiyah, Eh, di Bahrain yang terdiri dari seluruh eh, bank-bank uh, syariah sedunia harus mengikutinya di Indonesia tapi saya yang baru hanya bank Bank Muhammad yang mengikuti tetapi menjadi anggota tapi saya juga belum meyakini bahwa bank tersebut mengikuti semua standarisasinya di sana dijelaskan dalam ma'ir syariah tersebut dalam standarisasi uh, syariah tersebut untuk produk lembaga keuangan itu bahwasanya tidak boleh dibuat akan merubah dengan wakalah ada Nanti insya Allah ingatkan saya, saya bawa nasnya dalam bahasa Arabnya. Ya. Karena menjadi akal-akalan jadinya ini. Sama aja dengan konven, bank lembaga riba, nih uang nanti dihitung biar berlebih. Oke, ada wakalah, wakalahnya mana? Terpenuhi tidak seluruh akad konsekuensi wakalah. Kalau tidak ini hanya akal-akalan saja. Semoga kaum muslimin terutama uh, para para senior, para eh, praktisi dan para cerdik pandai yang eh, berada di lembaga keuangan syariah tersebut mau mengkaji ulang dan mengembalikan dan para ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional untuk mau mengkaji ulang mengembalikannya sesuai dengan syariah yang dimaksud oleh Allah Jalla Syu'ala. Wabillahi taufiq. Taib jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Irwandi dari pertanyaan Pak Bustan. Barakallah fiik Pak dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami sebagai kesimpulannya Ustaz silakan. Iya. Yeah. Eh, sebagai kesimpulannya ini <laughs> adalah bahasan akhir dari masalah ilmu faraid. Nanti insya Allah kita lihat apakah kita lanjutkan dengan fikih kita fikih yang lain atau bagaimana. Nah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang penting untuk menjadi ukuran standarisasi syariah adalah syariat Allah bukan ya, A, B, atau C. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, mentaatinya dalam hal permasalahan harta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.